رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Akhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih mempertemukan kita, memberikan nikmat, memberikan taufik sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla Demikian pula salawat dan salam kita pujikan, kita mohonkan agar senantiasa tetap tercerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syafaat beliau kita harapkan di yaumil mahsyar nanti. Kita berdoa berharap kepada Allah agar kiranya amalan kita, ibadah kita dan seluruh pengabdian kita kepada Allah diterima di sisinya dan kemudian menjadi satu bekal bagi kita tatkala menghadap Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. <clears throat> Pada malam ini kita belum mm, melanjutkan usul sunnah karena santri belum masuk dan masuk nanti hari Sabtu. Jadi untuk usul sunnah kita lanjutkan pada malam Rabu berikutnya dan kami mintakan kepada pengurus untuk menyediakan apa namanya tuh komedi putar ya iya apa namanya fokus yang di apa namanya hal ditampilkan di layar ada beberapa hal yang perlu kita pahami benar-benar kita pahami dan ini perkara yang paling penting sebagai bantahan kita saya sudah mengumpulkan bantahan-bantahan tersebut untuk beberapa syubhat-syubhat yang berkaitan dengan permasalahan taksimul bid'ah, pembahasan bid'ah sehubungan dengan terjadinya perdebatan antara Fadilatul Ustaz uh, dan juga Zainal Arifin dengan Zainal Abidin dengan uh, eh, Idris Lamli yang mewakili dari Aswaja. Ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan dalam bantuan-bantuan tersebut dan kemudian akan sertakan saya sertakan dari kutipan rujukan daripada kitab aslinya sehingga patut untuk kita tampilkan di layar supaya kita paham. <clears throat> Adapun pertemuan kali ini kita akan membahas atau mendapatkan satu nasihat Nasihat ini adalah nasihat yang diberikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar. Nasihat dari Abdullah bin Umar atau mutiara hikmah yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar. Sebagaimana telah kita fahami dan kita tahu bahwasanya Abdullah bin Umar adalah salah seorang putra dari putra khalifah Islam yaitu putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda yaitu Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Adawi kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Al-Madani. Beliau diberi gelar dengan Al-Imam. Al-Qudwah Syekhul Islam. Beliau diberi gelar dengan Al-Imam Al-Qudwah Syekhul Islam. Adapun di antara keutamaan beliau yaitu keutamaan Abdullah bin Umar, keutamaan Abdullah bin Umar. Disebutkan dalam riwayat dari Abu Ishaq, Abu Ishaq As-Sabi'i, ahli sejarah. Al-Imam Abu Ishaq beliau menceritakan ini disebutkan dalam kitab Syiar Alamin Nubala karya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Abu Ishaq beliau mengatakan kunna na'ti ibn abi ibnu abi Laila wa kanu yastami'una ilaih. Kata Abu Ishaq kami datang menemui Ibnu Abi Layla. Kami datang menemui Ibnu Abi Layla. Dan ketika itu mereka berkumpul bersama Ibnu Abi Layla. Faja'ahu Abu Salamah ibn Abdurrahman. Ketika itu datanglah Abu Salamah bin Abdurrahman. Jadi ketika Abu Ishaq As-Sabi'i mengunjungi Ibnu Abi Layla. Nah, ketika mereka sedang berkumpul, datanglah Abu Salamah bin Abdurrahman. Lalu beliau bertanya, bertanya kepada Ibnu Abi Laila. Apa pertanyaan beliau? Beliau bertanya, "Umaru kan afdalu?" "Umaru kan afdalu indakum ab am ibnuhu?" Abu Salamah bertanya, menurut kalian, menurut kalian, manakah yang lebih afdal, yang lebih utama jika dibanding antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Umar? Menurut kalian, mana yang lebih utama? Yang lebih afdal, Umar bin Khattab atau putranya yaitu Abdullah bin Umar. Mana kira-kira yang lebih afdol? Umar bin Khattab atau anaknya Abdullah bin Umar? Hah? Sepakat? <clears throat> Maka kemudian ditanya, dikatakan dijawab oleh Ibnu Abi Laila, beliau mengatakan qalu. Mereka mengatakan bel Umar. Nah, orang yang berada di sekeliling eh, Ibnu Abi Laila ketika mereka berkunjung Orang yang berada di sekitar Abu Ibnu Abi Laila mereka menjawab, mereka sontak semuanya menjawab sepakat bal Umar, tentu Umar. Tentu yang lebih utama adalah Umar bin Khattab jika dibanding dengan Abdullah bin Umar yaitu putranya sendiri. Faqala, tapi kemudian Ibnu Abi Laila menjawab, "Inna Umar kana fi zamani lahu Sesungguhnya Umar, Umar ketika beliau hidup ketika itu. Ketika Umar itu hidup, di zamannya, di zamannya Umar bin Khattab, beliau memiliki banyak pembanding. Artinya apa? Artinya bahwasanya ketika masa hidupnya Umar bin Khattab banyak orang-orang yang semisal dengannya. Yang sebanding, yang selevel dengan Umar bin Khattab. Ketika itu hidup Abu Bakar, Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Dhar Al-Ghifari dan sekian sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abi Layla, Umar bin Khattab utama. Tapi apa? Tapi sesungguhnya di sekeliling beliau juga hidup orang-orang yang selevel dengannya. Kemudian disebutkan Wa inna ibn Umar, adapun Ibnu Umar, adapun Ibnu Umar bakia fi zamani laisa lahu nadhir. Hidup di zamannya dan tidak satu orang pun yang bisa menyamai Abdullah bin Umar. Mana yang lebih utama? Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab? Abdullah bin Umar. Kenapa? Tidak memiliki pembanding. Tidak ada yang bisa menyamainya. Sudah? Ini salah satu keutamaan Abdullah bin Umar. Nah disebutkan dalam riwayat yang lain yaitu dari Nafi radhiyallahu anhu arda. Nafi Nafi Maula Ibnu Umar. Nafi ini pembantunya Ibnu Umar. Nah di dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan silsilah zahabiyah. Ada yang disebut dengan silsilah zahabiyah. Silsilah zahabiyah adalah mata rantai sanad yang tidak terputus dan memiliki nilai yang tinggi. Sehingga disebut mata rantai emas silsilatul zahabiyah. Artinya kalau misalkan ada hadis yang diriwayatkan oleh silsilah zahabiyah ini, maka hadis yang diriwayatkan adalah hadis derajat riwayat hadis sahih yang paling tinggi. Yaitu apa? Rasulullah meriwayatkan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Nafi' dan Nafi' kemudian meriwayatkan kepada Imam Malik. Malik meriwayatkan dari Nafi, Nafi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bahwasanya bahwasanya riwayat Malik dari Nafi, Nafi dari Ibnu Umar dari Rasulullah. Ini disebut dengan silsilatul dhahabiyah karena sesungguhnya semuanya ini adalah orang Madinah. Semuanya adalah orang Madinah. Ibnu Umar orang Madinah. Nafi orang Madinah. Dan kemudian Imam Malik juga orang Madinah. Sehingga riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Madinah, riwayat hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Madinah, ini kedudukan hadisnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan riwayat-riwayat ulama dari negeri yang lain, dari Basrah, dari Mesir, dari Kufah, dari Khurasan, dari tempat-tempat yang lain. Kalau misalkan ada ulama, ulama Madinah yang mereka meriwayatkan hadis ini lebih tinggi jika dibanding dengan riwayat dari ulama yang lainnya. Kenapa? Karena mereka lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nasi asbatun nas li Ibn Umar dan Nafi ini adalah orang yang paling bagus orang yang paling kokoh yang paling kuat meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar kenapa langsung belajar kepada Abdullah bin Umar dan melihat bagaimana pribadi Abdullah bin Umar karena bahwasanya Nafi ini menjadi pembantunya Abdullah bin Umar Nah, Nafi meriwayatkan, beliau mengatakan, "Lau nazarta ila Ibni Umar an tabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qulta majnun." Nafi mengatakan, "Kalaulah seandainya engkau melihat Abdullah bin Umar, kalau seandainya engkau melihat Abdullah bin Umar, dalam itibanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakul tahada majnun pasti engkau akan mengatakan bahwasanya Abdullah bin Umar adalah gila. Kalau misalkan engkau melihat Abdullah bin Umar bin Umar bagaimana itibanya dia terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mestilah engkau mengatakan Abdullah bin Umar adalah orang yang gila. Jadi kadang-kadang lakop julukan jelek itu yang bagus-bagus. Kadang-kadang lakop yang jelek ini untuk apa? Untuk yang bagus-bagus. Di antaranya Majnun. Majnun itu artinya gila. Gila itu bagus atau jelek? Jelek. Tapi dibagikan kepada sesuatu yang bagus. Misalkanlah kita yang hadir di sini. Ada seseorang dites. Coba sebutkan hadis Mulai dari satu sampai seratus hafal semua. Kita akan mengatakan apa? Gila. <laughs> Tapi kalau kepada orang yang bodoh <laughs> Ya, sudah? Makanya dalam dalam uh, ada seseorang ahli hadis, muhadis. dia digelar dengan syaitan. Ada seorang ahli hadis jadi disebut dengan syaitan. dan fil hadis. Ini syaitan dalam perkara hadis. Kenapa disebut syaitan? Syaitan itu kan orang yang melampaui batas. Kenapa? Karena kemampuannya melebihi yang lain. Maka disebut apa? Syaitan. Syaitan gitu. Bahasa kita. Nah, kadang-kadang lakop atau julukan yang jelek ini dipakaikan kepada perkara yang bagus. Nah, di sini disebut oleh nasi. Kalau misalkan kau melihat kepada Abdullah bin Umar, maka sesungguhnya engkau akan mengatakan Abdullah bin Umar adalah orang yang gila karena sebab itibatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi Dan tentang itibatnya Abdullah bin Umar, ini banyak disebutkan dalam riwayat di antaranya Abdullah bin Umar sampai meninggalnya. Abdullah bin Umar sampai meninggalnya telah memerdekakan seribu orang budak. Di masa hidupnya, Abdullah bin Umar telah memerdekakan seribu orang budak. Demikian pula dalam masalah pakaian, Abdullah bin Umar ketika memakai pakaian, maka beliau memakai pakaian sampai setengah betisnya. Ini termasuk itibanya Abdullah bin Umar. Demikian pula Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau juga menyemir rambutnya sebagaimana itibak dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman sunnah ini sunnah yang harus diperhatikan. Menyemir rambut jenggot. Ini sunnah, tapi sunnah yang harus diperhatikan melihat situasi dan kondisi zaman. Kalaulah misalkan seseorang ketika dia menyemir rambutnya malah dipandang jelek oleh kaumnya, maka sebaiknya bagi dia meninggalkan sunnah ini. Misalkanlah saya pakai nyemir rambut merah, atau misalkan rambut saya disemir pakai semir kuning. Orang kan berpandangan jelek, ini Ustaz kok gaul ya. Kan biasanya biasanya opini masyarakat kalau melihat orang menyemir rambut itu kan biasanya anak-anak pang gitu ya, anak-anak band. <laughs> nah, kalau misalkan kalau misalkan kita mengamalkan satu sunnah dan sunnah tersebut jika diamalkan maka akan menimbulkan gejolak yang besar yang akan menganggap bahwasanya sunnah tersebut adalah buruk maka ketika itu sunnah lebih baik diting tinggalkan. Inilah filazinallah wa iyyakum. Ibnu Umar adalah orang yang menyemir rambutnya sebagai itibaknya kepada Rasulullah SAW. Dan juga disebutkan dalam riwayat bahwasanya Abdullah bin Umar disebutkan ketika dunia dibentangkan kepada para sahabat Nabi SAW. Ketika dunia dibentangkan kepada para sahabat Nabi SAW, maka para sahabat berburu dengan terhadap dunia tersebut. Berebut untuk mendapatkan dunia illa Ibnu Umar kecuali Abdullah bin Umar. Sehingga Abdullah bin Umar ini mewarisi sifat ayahnya dalam perkara kezuhudan. Dalam perkara kezuhudan. Jadi Abdullah bin Umar adalah seorang yang zuhud. Sampai pun ketika ditawarkan kepadanya kepemimpinan, maka Abdullah bin Umar meninggalkan. Dan tidak mau mewarisi ayahnya tentang kepemimpinan tersebut. Nah inilah itiba Abdullah bin Umar terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang apa yang dinasihatkan oleh beliau? Dalam riwayat Bukhari, Abdullah bin Umar mengatakan, kata beliau, La yablughul abdu haqiqatat taqwa. La yablughul abdu. Ada yang nulis ini? Kalau ada yang nulis saya baca pelan. Ada yang nulis. La yablughul abdu. Ini kaidah penting, banyak ilmu di dalamnya nanti. La yablughul abdu. Hakikotat taqwa. Hakikotat taqwa. La yablughul abdu hakikotat taqwa hatta yad'a Hatta yad'a hatta yada'a ma haka fi sadri ma haka fi sadri Da? ma haka ma haka fi sadri haka pakai kaf haka fi sadri <clears throat> beliau berkata Sesungguhnya seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba tidak akan mendapatkan atau mencapai, tidak akan mencapai Sesungguhnya seorang hamba tidak akan mencapai derajat derajat ketakwaan yang murni. Derajat ketakwaan yang sebenar-benarnya. Sehingga dia meninggalkan sehingga dia meninggalkan apa yang bergejolak di dalam hatinya. Apa yang bergejolak di dalam hatinya. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya sehingga dia meninggalkan apa yang bergejolak di dalam hatinya. <clears throat> Nah, ucapan Abdullah bin Umar, ucapan Abdullah bin Umar ini semakna juga dengan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakna dengan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Nabi mengatakan, لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى yada'a ما لا بأس به حذرا مما بأس به Nabi mengatakan seorang hamba tidak akan mendapatkan atau mencapai derajat orang-orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan sesuatu meninggalkan sesuatu yang menimbulkan kegelisahan di dalam hatinya karena sebab menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berbahaya baginya. Akan tetapi hadis ini adalah hadis dhaif karena di dalamnya terdapat seseorang yang majhul. Hadisnya dhaif. Adapun yang sahih, adapun yang sahih, hadis yang semakna dengan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari An-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhu warḍa bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal halala bayyinun Wa innal harama bayinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya perkara yang halal jelas. Perkara yang haram jelas. Dan di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram terdapat perkara-perkara yang syubhat yang samar. Sudah? Ini hadis yang sahih yang semakna dengan yang kita sebutkan sebutkan tadi bahwasanya perkara yang halal jelas, perkara yang haram telah jelas. Nah, di antara perkara yang halal dengan perkara yang haram ini terdapat perkara-perkara yang syubhat yang membuat hati kita menjadi bergejolak. Kata Nabi, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Adapun orang yang menjauhi syubhat, menjauhi syubhat, maka sesungguhnya dia telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Adapun orang yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, maka sungguh dia terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima seperti seorang penggembala yang menggembala kambing gembalanya di tepi jurang yushiku ayar ta'afihi maka dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam ke dalamnya. Nah, pokok bahasan kita ghafilah hazainallahakum sehubungan dengan perkataan Abdullah bin Umar yang beliau menyebutkan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan ketakwaan yang sebenarnya tidak akan mencapai derajat takwa dengan ketakwaan yang murni sebelum dia bisa menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Nah, di dalam hadis tersebut kita bisa mengambil satu pelajaran, beberapa faedah. Yang pertama, yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hukum di dunia ini adalah halal dan haram. Sudah? Allah Subhanahu wa taala menciptakan hukum di dunia ini, hukum asalnya hanya dua. Hukum pokoknya cuma dua. Apa itu? Halal dan haram. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Tapi disebutkan Nabi wa, wa bainahuma umurun mustabihat, tapi di antara perkara yang halal dengan yang haram ada perkara yang samar. Nah, sekarang saya tanya. Ini mus, subhat, mutasyabihat, ini hukum atau bukan? Hukum atau bukan? Hukum itu halal, haram, syubhat atau cuma halal sama haram? Halal dan haram. Syubhat hukum atau bukan? Bukan. Tapi syubhat tapi syubhat itu adalah pandangan seseorang yang memandang sesuatu nggak jelas bagi dia. Tidak jelas bagi dia tentang kehalalan dan juga tentang keharamannya. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan suatu perkara itu menjadi syubhat. Ada beberapa hal yang menyebabkan suatu benda itu menjadi syubhat. Yang pertama, yang pertama, sesuatu itu menjadi sebab karena sebab killatul ilm. Sesuatu itu menjadi sebab karena sebab sedikitnya ilmu, karena sebab kurangnya ilmu. Maka sesuatu menjadi sebab. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat sebetulnya tidak ada ayat mutasyabihat. Adapun mutasyabihat adalah mutasyabihat bagi suatu kaum karena mereka ilmunya nggak kokoh. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an warasikhuna fi ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun orang-orang yang ilmunya kokoh, yang ilmunya kuat, yang ilmunya mantap mereka mengatakan ketika menyikapi ayat-ayat mutasyabihat aman nabihi, kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina semuanya datang dari Tuhan kami. Kami beriman kepada ayat-ayat tersebut. Sehingga apa? Syubhat itu terjadi bagi orang-orang yang killatul ilm, bagi orang-orang yang sedikit ilmunya. Ini syubhat. Terjadinya syubhat karena kurang ilmu kita terhadap suatu perkara. Kurang ilmu hadisnya, kurang ilmu Al-Qur'annya, usul fikihnya dan lain sebagainya. Karena sebab kurangnya ilmu, maka terkadang kita memandang suatu permasalahan atau memandang sesuatu itu tidak jelas halal atau haram. Yang pertama. Sebab yang kedua, yang menjadikan sesuatu itu menjadi syubhat adalah karena sebab ikhtilaful ulama. Karena sebab adanya perselisihan di antara ulama. Adanya perselisihan di antara para ulama. Ulama A ini mengatakan halal. Ini ulama B mengatakan haram. Nah, kita karena sebab sedikit ilmu, Bagaimana? Bingung, tawakuf. Ini halal atau haram? Enggak tahulah. Ulama mengatakan halal, tapi ulama B kok mengatakan haram. Karena sebab kita sedikit ilmu, maka kita apa? Bingung menjadi syubhat bagi bagi kita. Ini sebab kenapa terjadi syubhat? Salah satunya karena sebab adanya ikhtilaf para ulama. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya khilafiyah terjadinya perselisihan di antara para ulama. Satu, salah satu di antaranya. Yang pertama, sebab terjadinya perselisihan di antara para ulama. Yang pertama, terkadang dalil, terkadang suatu dalil, terkadang suatu dalil telah sampai kepada suatu kaum dan belum sampai kepada kaum yang lain. Terkadang suatu suatu dalil telah sampai kepada suatu kaum dan belum sampai kepada kaum yang lain. Artinya apa? Terkadang suatu dalil sudah sampai pada suatu kelompok para ulama tapi belum sampai kepada kelompok ulama yang lain. Sehingga terjadi khilaf di antara para ulama yang mereka sudah sampai ilmu tersebut kepada mereka, hadis tersebut dalilnya kepada mereka, maka ulama tersebut langsung mereka bisa menghukumi. Tapi kalau misalkan belum sampai kepada mereka, maka mereka belum bisa menghukumi. Karena sehingga apa? terjadi perselisihan pendapat. Salah satu contoh adalah tentang sunnahnya menyela-nyela jari. Ketika Imam Malik rahimahullah taala ditanya tentang hukum menyela-nyela jari dalam berwudu, beliau mengatakan laisa fi sunnah. Itu bukan sunnah kata beliau. Kenapa? Karena belum sampainya dalil kepada Imam Malik rahimahullah taala. Sampai kemudian datang seorang muhadis yang menyampaikan hadis dan ini sudah dalil sudah datang dalilnya kepada dia sudah sampai barulah kemudian memberikan penjelasan kepada Imam Malik bahwasanya menjalannya jari hukumnya adalah sun sunnah. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullah itu ada kaul qadim ada kaul jadid ketika Imam Syafi'i mukim di Baghdad. Beliau berfatwa di sana dan berfatwa menurut ilmu yang dia kuasai yang beliau mampu, maka beliau berfatwa. Nah, ini disebut dengan kol qadim. Jadi ketika Imam Ahmad, eh, ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, beliau berfatwa dengan ilmunya di sana, maka disebut dengan kol qadim. Terjadi berbagai macam fitnah, bid'ah dan lain sebagainya. Pindah Imam Syafi'i dari Baghdad menuju Mesir. Dan kemudian juga di sana beliau berfatwa. Nah, fatwa beliau ketika di Mesir maka disebut dengan kaul jadid. Sehingga antara kaul qadim dengan kaul jadid terkadang terjadi perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, maka dimungkinkan ketika itu ada beberapa hal yang belum datang dalilnya kepada beliau. Sehingga ketika beliau pindah ke Mesir, maka beliau pindah atau berpindah atau berganti pendapat karena sudah mendapatkan dalil. Jadi kalau misalkan, kalau misalkan tahun ini atau sekarang ini kita berpendapat ini hukumnya halal, tahun depan kemudian kita berpendapat itu haram. Itu nggak masalah. Bukan disebut kita ini orang yang pelin-pelan, gak punya pegangan, gak gitu. Kenapa? Karena memang kita dituntut di dalam agama beragama, beribadah, beramal wajib di atas dalil. Dan kemudian kalau misalkan ada dua pendapat yang sama-sama ada dalilnya tapi berselisih dan tidak bisa dijamak, maka tentu kita akan memilih pendapat mana yang roh, roji yang kuat. Jadi kalau misalkan saat ini kita berpendapat ini halal misalkan, ini haram pada tahun yang lalu, eh, pada tahun kemudian atau kemudian beberapa tahun kemudian, maka ini bukan aib. Kenapa? Karena sesungguhnya para ulama juga seperti itu. Sehingga ada orang yang mengatakan seperti ini kadang-kadang. Orang salafi itu ya, orang salafi itu nggak bisa dipegang ucapannya. Kenapa? Kemarin dia berpendapat kayak gini, sekarang berpendapat kayak gini. Orang salafi itu nggak bisa dipegang pendapatnya. Kenapa? Masa nyampur madhab, madhab dicampur-campur. Dalam masalah ini memegang madhabnya Imam Ahmad. Dalam masalah ini memegang madhabnya Imam Syafi'i. Dalam masalah ini memegang madhabnya Imam Malik dan lain sebagainya. Yang kita pegang bukan madhabnya. Yang kita pegang adalah apa? Pendapatnya. Manakala pendapat tersebut adalah pendapat yang lebih mencocoki Quran. Sunnah. Kalau mazhab para ulama semua sama, Kalau pun ada perbedaannya sedikit. Kenapa? Karena mazhab itu satu induk. Mazhab itu satu induk dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Orang yang pertama kali menciptakan usul fikih adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Dan semua ulama merujuk kepada Imam Syafi'i rahimahullah bagaimana cara menggali hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma penerapannya nanti beda-beda penerapannya beda-beda. Imam Had penerapannya seperti ini. Imam Malik penerapannya seperti ini. Sufyan Sauri, Sufyan Ibn Uyainah penerapannya seperti ini. Ini yang berbeda. Tapi usulnya semuanya sama. Quran, hadis, ijma' dan kias. Semua sama. Gak ada perbedaan. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan ada mazhab baru, yaitu mazhab wahabi, ini tidak benar. Kenapa? Usul yang kita pelajari adalah mazhab syafi'i. Ini wafilah zainallah wa yakum. Terjadinya khilafiyah di antara para ulama perselisihan pendapat salah satunya karena sebab kadang-kadang dalil itu datang atau sudah sampai kepada seorang ulama tapi belum sampai kepada yang lain. Sehingga apa? Terjadi perselisihan pendapat. Yang kedua, <clears throat> yang kedua. Di antara yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan pendapat datangnya dua nas. Datangnya dua nas. Datangnya dua nas. Baik Quran maupun sunnah. Salah satu nas menyebutkan halal. Yang salah satu nas menyebutkan haram. Datang dua nas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya menyebutkan boleh, salah satunya menyebutkan haram, terlarang. Contoh, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, لا تشربن أحدكم قائما Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil dalam keadaan berdiri. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih. Dan kemudian datang lagi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya menyelisih hadis yang pertama karena Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali yashrabuna qa'iman adalah Rasulullah Sallallahu Abu Bakar Umar Utsman Ali mereka pernah minum dalam keadaan berdiri. Satu nas menyebutkan gak boleh minum dalam keadaan berdiri. Nas yang lain menyebutkan Nabi juga minum dalam keadaan berdiri. Demikian pula sahabat. Maka sebagian ulama memegang hadis tentang larangan minum dalam keadaan berdiri. Nah, ulama yang lain memegang nas hadis yang menyatakan bolehnya minum dalam keadaan berdiri. Bagi kita menjadi syub, syubhat, bingung. Ini boleh apa enggak? Katanya enggak boleh, tapi kalau Rasulullah minum-minum juga sambil berdiri. Ya kan? Iya. Inilah Allah wa yakum. Demikian pula kencing dalam keadaan berdiri. Disebutkan dalam ayat dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulu qa'iman. Rasulullah sallallahu enggak pernah kencing dalam keadaan berdiri. Disebutkan dalam hadis yang lain sahih riwayat Muslim dalam Bukhari juga bahwasanya Nabi SAW ketika berjalan di kota Madinah kemudian beliau buang air dalam keadaan berdiri sehingga sebagian ulama memegang memegang hadis berpendapat larangan kencing dalam keadaan berdiri, sebagian ulama berpendapat boleh. Bagi kita orang yang awam menjadi syubhat, bingung. Sudah? ini Inilah zainallah wa yakum. Ini diantara contoh. Nah kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga. Kenapa bisa terjadi khilaf diantara para ulama' datangnya nas, datangnya nas baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang secara bersamaan yang datang secara bersamaan tanpa diketahui yang datang secara bersamaan tanpa diketahui nas yang pertama turun atau yang terakhir. Nas yang pertama turun atau terakhir. Contoh tentang hukum menyentuh kemaluan. Jadi pembatal wudhu atau tidak. Sebagian hadis menyebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, tentang menyentuh kemaluan setelah berwuduk beliau katakan huwa bid'atun minka huwa bid'un minka bahwasanya itu kan bagian daripada tubuhmu artinya apa kemaluan itu ya sama seperti yang lain kalau misalkan seseorang berwuduk menyentuh telinga batal nggak wudhunya nggak batal menyentuh hidung nggak batal menyentuh kemaluan juga nggak batal ini sebagian nas nah sebagian nas yang lain menyebutkan bahwasanya batalnya menyentuh kemaluan dan tidak diketahui mana hadis tersebut yang dahulu ada. Kalau misalkan diketahui dalam sejarah salah satu hadis yang dulu ada, berarti hadis yang terakhir menjadi penghapus bagi bagi hukum yang yang pertama. Sehingga apa? Terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan batal wudhu ketika menyentuh kemaluan. Sebagian ulama mengatakan gak batal wudhu menyentuh kemaluan. Adapun bagi kita karena qalilul ilm karena sebab sedikitnya ilmu menjadi apa? syubhat, bingung. Ini wakilah zinallah wa yakum. Dan kemudian di antara sebab di antara sebab yang menyebabkan terjadinya khilaf di antara para ulama karena sebab tidak adanya nas yang sharih, bukan sahih ya, sharih tidak adanya nas yang jelas yang menunjukkan halal atau haram. Tidak adanya nas yang jelas yang menunjukkan halal atau haram, najis atau suci. Itu semua diambil dari pemahaman dari istimbat hukum. Contoh, tentang najisnya babi dengan najisnya anjing. Adapun najisnya anjing sudah jelas, Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum" atau "Idza al kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa afiru saminah bit turab." Rawal Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Kata Nabi SAW, apabila anjing menjilat bejana salah seorang atau perkakas di antara kalian, maka hendaklah kalian basuh tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan menggunakan tanah. Ini najisnya anjing. Sekarang babi. Sama enggak dengan anjing najisnya? Sama enggak? Sebagian ulama menganggap sama, sebagian ulama enggak sama. Kenapa bisa sebagian ulama menganggap enggak sama? Karena bahwasanya karena bahwasanya sebagian ulama menyatakan kalau misalkan babi dikiaskan dengan anjing nggak bisa. Kenapa? Babi sudah ada nasnya dalam Al-Quran. Hurimat alaikumul maitatu waddam walamul khizir. Bahwasanya karena sebab sebab bahwa babi diharamkan karena sebab dia najis. Dan dalam hadis Nabi SAW ada nas tentang najisnya anjing. Maka nggak bisa dikiaskan. Nah, sebagian ulama mengatakan najisnya babi sama seperti najisnya anjing. Pakai apa? Hukum kias. Wal kiasul aula. Artinya apa? Sedangkan anjing saja najisnya mugholado. Babi berarti mugholado. Bahkan lebih. Kenapa? Babi lebih kotor daripada anjing. Sudah? Berarti apa? Ini istimbat hukum. Kias pemahaman. Nah karena sebab adanya inilah maka terjadi khilafiah di antara para ulama. Adapun bagi kita menjadi apa? Syubhat. Bingung. Menjadi syubhat. Itu. Yang kelima, terjadinya khilaf di antara para ulama di antaranya karena sebab istimbat hukum. Istimbat hukum Istimbat itu cara penggalian hukum. Perbedaan sisi pandang dalam penggalian hukum tentang wajib atau sunnah, haram atau makruh. Satu contoh, satu contoh. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Nabi SAW mengatakan, "Idza stayqadha ahaduhum ahadukum min naumihi falyaghsilhu salasan." Eh, Fala yadha yadaihi, hatta yaghsilhu salasan. Kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka janganlah dia selupkan tangannya ke dalam ember, ke dalam air sehingga dia basuh dahulu sebanyak berapa kali? Tiga kali. Apa alasannya? fa innahu la yadri aina batat yadu karena sesungguhnya dia itu nggak tahu ketika tidur ini posisi tangannya di mana. Kadang-kadang kan kita tidur tangan ini nggak tahu kemana arahnya kan. Ya kalau yang dipegang bagus-bagus, kalau yang dipegang nggak bagus. Makanya perintah Nabi ketika bangun tidur, jangan dulu dimasukkan dalam bejana apa? Dibasuh, diguyur tiga kali dulu. Sudah? Para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sebagian ulama mengatakan wajib. Kenapa? Karena asal dari perintah menunjukkan apa? Wajib al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah menunjukkan wajib. Sehingga sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya menyiram tangan tiga kali sebelum dimasukkan ke dalam gayung atau ember setelah bangun dari tidur. Sebagian ulama mengatakan gak wajib tapi sunnah. Kenapa? Karena mereka juga berpegang kepada kaidah kalau misalkan perintah berkaitan dengan adat adab adub yufidul istihbab kalau misalkan ada perintah tadi dan perintah itu berkaitan dengan adab, maka itu menunjukkan sun sunnah. Jadi sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Bagi orang yang kali qalilul ilm, kurang ilmunya seperti kita menjadi syub bingung. Ini wajib atau sunnah. Sudah? Nah ini beberapa hal yang bisa menjadikan adanya khilaf di antara para ulama yang itu semua menjadikan suatu syubhat dan kesamaran bagi kita tentang hukumnya. Lalu bagaimanakah kita menyikapi perkara ini? Menyikapi syubhat-syubhat. Menyikapi perselisihan-perselisihan pendapat di antara para ulama. Adzan dulu ya. Silakan adzan dulu. Kita lanjutkan nanti insyaallah. Thank <clears throat> you. katanya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa mawala. Kemudian bagaimanakah kita menyikapi tentang syubhat? Menyikapi tentang syubhat tersebut. Yang harus kita ingat yang pertama adalah hati kita. Yang pertama adalah bagaimana kondisi hati hati kita. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau menerangkan, Innal khaira tatma'innul qulub wasyarru wasyarra tertabu bihi. Ini kaidah. Ini kaidah. Kalau misalkan kita menjumpai satu masalah yang gak jelas bagi kita hukumnya halal atau haram, yang pertama lihat bagaimana kondisi hati kita. Tenang gak dalam menjalaninya. Ibn Rajab mengatakan, "Innal khaira tatma'innul quluba." sesungguhnya kebaikan akan menenangkan hati. Wa syarra tertabu bihi, sementara keburukan akan membuat hati menjadi ragu. Jadi ukurannya apa? Hati. Tenang gak kita dalam menjalaninya? Tapi yang dimaksud di sini adalah hati yang masih sehat. Kalau hati yang sudah berpenyakit, itu kalau misalkan orang mukmin, orang muslim gak pernah melakukan perbuatan dosa. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, hatinya bergejolak. Pasti hatinya gelisah. Diakui atau tidak diakui. Tapi berbeda dengan orang-orang yang memang senang berbuat dosa. Kalau orang-orang yang memang senang gemar berbuat dosa, dosa itu tidak akan mempengaruhi hatinya dan tidak akan berpengaruh terhadap hatinya. Sudah? Jadi sudah kebal ya. Sudah kebal. Orang yang tiap hari berbuat dosa, maka hatinya tidak akan tersakiti dengan dosa tersebut. Kenapa? Sudah kebal. Sama lah misalkan orang yang misalkan baru belajar minum. Minum saat setengah gelas sudah mabuk. Iya kan? Tapi kalau misalkan orang yang sudah terbiasa minum, minum satu aqua nggak mabuk dia. Saya dulu punya teman kerja, minum pakai whisky sampai makan kuahnya pakai whisky, nggak mabuk. Saya dulu pernah nyoba dulu, pernah nyoba sedikit sekali. Begitu minum langsung pusing. Itu menunjukkan apa? Orang yang sudah terbiasa berbuat dosa, terbiasa berbuat dosa, hatinya tidak akan tersakiti karena sebab melakukan perbuatan dosa. Adapun kaidah yang disebutkan Imam Ibn Rajab adalah hatinya orang-orang mukmin setiap kita menjumpai perkara itu syubhat bagi kita, maka tanya hati kita, tenang nggak dalam menjalannya? Kalau nggak tenang, berhenti, tinggalkan. Kenapa? Kita khawatir itu merupakan satu dosa. Kata Imam Ibn Rajab tadi, "Innal khaira tatma'innul kulub wa syarra tertabu bihi." Sesungguhnya kebaikan akan menenangkan hati dan kemudian kejelekan akan membuat hati menjadi ragu. "Wala tatma'innu ilaihi dan hati tidak akan tenang dalam melakukannya. Dah? Ini yang pertama. Sudah? Tenang gak hatinya? Kalau misalkan hati kita sudah tenang, hati kita tenang. Ketika kita menjalaninya atau memakan sesuatu, hati kita tidak gelisah. Kita yakin bahwa saja itu halal. Nah, maka barulah kemudian kaidah yang kedua disebut oleh para ulama dalam menyikapi perkara yang syubhat la tazulu ibahatuhu disebutkan dalam kaidah la tazulu ibahatuhu ah dah la tazulu ibahatu syai'i illa bil yakin. ini kaidah la tazulu ibahatu syai'i illa bil yakini fit tahrim illa bil yakini fit tahrim artinya akan senantiasa sesuatu itu akan senantiasa sesuatu itu dalam keadaan halal karena hukum sesuatu adalah apa? halal Al-aslu fi syai' al-ibahah wa taharah. Asal daripada segala sesuatu adalah halal dan suci. Sehingga disebutkan la tazulu ibahatu syai' illa bil yakin fit tahrim. Akan senantiasa sesuatu itu halal sampai datangnya keyakinan. Sampai datangnya keyakinan tentang haramnya. Sampai datangnya keyakinan tentang haramnya misalkan kita menjumpai ada suatu binatang. Ada suatu binatang. Ini halal atau haram? Jangan-jangan halal, jangan-jangan haram. Sudah? Nah, kemudian kemana condong hati kita? Kepada halal atau haram? Sudah? Hati kita kemudian tenang. Ini halal. Kenapa? hukum segala sesuatu adalah hak halal. Nah, tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba, kita melihat hewan yang sejenisnya juga kemudian menerkam binatang lain misalkan. Wah, ternyata ini buas. Sehingga goyah, bergejolak hati kita. Jangan-jangan binatang ini adalah binatang buas yang berparing yang kemudian haram untuk memakannya. Nah, ketika itulah baru apa? Tinggalkan. Jangan dimakan. Kenapa? Sudah muncul keraguan di dalam hati hati kita terhadap kehalalannya tersebut dan akan muncul keyakinan dalam hati kita bahwasanya binatang itu adalah ha haram. Bisa paham ini? Nih. Dan kaidah yang kedua, yang ketiga, لا يزول تحريم الشيء لا يزول تحريم الشيء إلا باليقين في التحليل لا يزول تحريم الشيء إلا باليقين في التحريم في التحليل akan senantiasa keharaman sesuatu itu ada akan senantiasa keharaman sesuatu itu ada sampai datangnya keyakinan tentang halalnya sampai datangnya keyakinan tentang halalnya contoh misalkan kita pulang kerja sampai rumah di depan pintu sudah ada buah-buahan sudah? Sudah ada buah? Buah-buahan. Tapi biasanya di tempat kita itu banyak orang yang titip. Misalkan rumah kita dekat pasar, biasanya orang belanja dititipkan, belanja orang, orang belanja dititipkan. Begitu kita pulang, ternyata di depan rumah ada sudah ada buah-buahan, sudah ada makanan enak, sudah ada nasi bungkusnya. Kita makan apa enggak ini ya? Boleh enggak kita makan? Hah? Enggak boleh. Kenapa? Karena bahwasanya hukumnya yang pertama, hukum makanan tersebut adalah haram bagi kita. Kenapa haram bagi kita? Kita nggak pernah membelinya. Mungkin istri, istri juga kemungkinan, belum tentu. Berarti hukum aslinya apa? Haram. Sampai datangnya apa? Keyakinan terhadap kehalalannya. Nah, ternyata nggak berapa lama kemudian orang mengatakan itu tadi sudah dibeli sama istrimu, baru boleh kita makan. Ini cara menghadapi atau menyikapi subhat-subhat yang ada. Jadi, konsep yang pertama adalah hanya dalam hati kita, kemana hati kita sondong. Kalau misalkan hati kita sondong kuat kepada yang haram, maka itu haram. Kalau misalkan hati kita sondong bahwa saja itu kepada yang halal, maka itu menjadi menjadi halal. Ini kaidah dalam menyikapi syub syubhat. Nah, Adapun kalau misalkan hati ini masih bergejolak, masih 50%, 50%, gak bisa meyakinkan itu halal, maka bagi kita semua untuk menjauhinya. Nah hal ini telah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari kakeknya Amr bin Shu'aib disebutkan dalam hadis tersebut أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أرق من الليل bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu malam gelisah nggak bisa tidur gelisah resah Rasulullah lalu sebagian istri Nabi SAW bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah arak telailah Ya Rasulullah Apakah malam ini engkau mengalami kegelisahan Kenapa engkau enggak bisa tidur? Susah untuk tidur. Faqala maka Nabi menjawab, "Inni kuntu asabtu tamroh tahta janbi fa'akaltuha." Tadi kata Nabi SAW, aku mendapatkan ada sebutir kurma yang berada di bawah lambungku. Aku mendapatkan sebutir kurma yang berada di bawah lambungku, lalu kemudian aku makan kurma tersebut. Wa kana indana tamrah minas sadaqah. Sedangkan kita ini punya kurma-kurma sedekah. Jadi di rumah Nabi itu ada kumpulan tumpukan kurma sedekah. Nabi dan keluarga kan nggak boleh makan kurma sedekah. Nggak boleh makan infak, sedekah, zakat. Yang boleh Nabi SAW adalah makan hadi, hadiah. Nah, maka Nabi SAW ragu. Nabi SAW ragu. Beliau mendapatkan sebuah kurma kemudian beliau makan. Padahal di rumahnya ada tumpukan kurma yang kumpulan-kumpulan sedekah tersebut. Fa khasyitu an minhu kata Nabi SAW aku khawatir kalau misalkan ternyata kurma tersebut adalah kurma dari hasil sedekah itu. Dicontohkan Nabi SAW betapa gelisahnya beliau karena sebab memakan satu buah kurma yang masih syubhat. Nah orang sekarang, orang sekarang bukan syubhat lagi, yang haram tenang-tenang aja. Ya berpengaruh terhadap dirinya. Kenapa? Sudah kebel, terlalu banyak dosa. Dan juga dicontohkan para ulama ustalaf. di antaranya adalah sebuah riwayat yang oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala Beliau mengatakan <clears throat> Tanazzaha Yazid ibn Zurai an mi'ati alf bin mirasi abihi. Kata Ibn Rajab. Yazid bin Zurai. Yazid bin Zurai membersihkan harta yang dimilikinya dari 500 ribu dinar atau dirham. Hasil warisan ayahnya. Jadi Yazid bin Zura ini dapat warisan sebanyak 500 ribu dirham atau dinar. Banyak itu ya. Banyak itu. Nah, kemudian tadi apa? Tapi yang harta peninggalan, harta warisan ayah ini nggak disamakan, nggak dicampurkan dengan hartanya, disisikan, disisihkan nggak diambil. Falam yakhudhu dan dia tidak mengambil harta tersebut tidak mengambil warisan tersebut. Kenapa? Wa kana abuhu yali al-a'mal lis-salatin karena dulu ayahnya adalah orang yang bekerja kepada penguasa. Dia pegawai ketika itu. Ayahnya ini pegawai. Dan kemudian disebutkan wa kana Yazid ya'malul khus dan ketika itu ayahnya kadang-kadang mau menerima suapan ketika bekerja sebagai pegawai pegawai itu. Wayatakuna minhu. Maka kemudian Yazid membersihkan dirinya dari harta tersebut. Ila anna rahimahullah. Sampai kemudian meninggalnya beliau rahimahullah ta'ala. Dapat harta warisan banyak. Gak diambil. Ditinggalkan oleh Yazid. Dan dibersihkan hartanya dari harta tersebut. Karena sebab khawatir. Jangan-jangan harta ayahnya tersebut adalah hasil daripada sesuatu yang haram. Nah, ini sifat warak yang dimiliki sahabat ter eh, ulama-ulama uh, salaf terdahulu. Demikianlah mereka dalam menyikapi syubhat-syubhat yang ada pada diri diri mereka. Demikian pula kita ikhafil yakum. Kalau misalkan kita menghadapi hal-hal yang mengandung syubhat, perkara-perkara yang mengandung syubhat, bantuan dan lain sebagainya yang di dalamnya mengandung syubhat, Jangan-jangan dengan sebab bantuan tersebut nanti agama kita terancam. Jangan-jangan sebab karena sebab bantuan tersebut nanti kita bisa dikotak-katik, bisa diatur ke sana dan kemari, maka lebih lebih bagusnya bagi kita adalah menghindari bantuan-bantuan tersebut, menjaga diri. Kenapa? Khawatir terhadap keselamatan agama agama kita. Demikian pula dalam perkara perdagangan. Dalam berbagai macam transaksi-transaksi, kalau misalkan di dalamnya mengandung syubat-syubat maka lebih bagusnya bagi kita adalah tinggalkan. Kenapa? Dikhawatirkan kita terjatuh dalam perkara yang haram. Sudah dicontohkan Nabi dan juga sudah dicontohkan para ulama terdahulu. Sampai Imam Ahmad rahimahullah. Tapi kita tidak mengharamkan gaji loh, jangan salah paham. Bukan saya mengharamkan gaji pemerintah, enggak. Jadi pegawai negeri itu enggak haram. Cuman Imam Ahmad rahimullah sangkingkan hati-hatinya ketika itu nggak mau digaji sama pemerintah. Dibangunkan rumah nggak mau ditinggalkan. Kenapa? Karena bahwasanya kondisi pemerintahan ketika itu itu masih rancu. Kondisi pemerintahan yang ada di zaman Imam Ahmad rahimullah itu ketika itu terjadi fitnah yang sungguh besar yaitu fitnah tentang khalqul Quran. Makanya beliau mentahdir Yahya bin Ma'in. Abu Awanah. Ditahdir, dihajar. Imam Ahmad gak mau mengucapkan salam, gak mau menjawab salam. Padahal kita tahu yang namanya Abu Awan ini siapa? Ulama ahlus sunnah. Ulama hadis papan atas. Demikian pula Yahya bin Ma'in. Ditahdir oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena keduanya mau mengambil gaji dari pemerintah. Termasuk anaknya sendiri, Saleh dihajar, ditahdir oleh Imam Ahmad sampai ke rumahnya saja nggak mau. Imam Ahmad, Imam Ahmad Allah apa? menjaga diri dalam perkara-perkara yang syub, syubhat. Kita tidak dituntut untuk seperti Imam Ahmad tidak. Bukan berarti kalau kita sudah membaca riwayat tersebut yang pegawai negeri tahdir aja. Bukan itu maksud saya. Artinya apa? Menjaga diri dalam perkara-perkara yang syub, syubhat. Kalau misalkan sesuatu itu bisa menggiring kita kepada dosa, maka tinggal tinggalkan. Ini eh, ikhwan dan akhwat, semoga Allah merahmati kita semua. Beberapa hal yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufik subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha anta wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah dulu, yang salat sunnah. Aduh.